Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Sekarang kita akan melanjutkan kemarin yang belum kita selesaikan. Halaman berapa kemarin? Halaman 43, bagian pertengahan bawah itu pun lihat baik-baik di situ. Mengenai apa sih? Mengenai ahlu sunnati wal jamaah tidak meniadakan apa? Kaifiyah. Kaifiyah ada, cuma yang tahu hanya Allah Ta'ala. Meniadakan tidak, mengembalikan na'am. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Kaifiyah, bagaimana surahnya bentuknya? Wallahu a'lam. Tapi maknanya menetapkan atau tidak? Menetapkan itulah ahlu sunnati wal jamaah. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Karena di sana ada oknum ada pemikiran kelompok sesat yaitu al-mufawwidhah. Dihafal itu ya, al-mufawwidhah yang mereka semuanya tafwid wa ufawwidu amri ilallah katanya. Dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah taala, sampai makna pun serahkan. Allah taala turun enggak? Turun. Maknanya apa? Wallahu a'lam katanya. Paham ya? Itu keliru ya. Kalau makna ahlu sunnah menetapkan maknanya tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Itu penting. Nah, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah wa mithl yura yaumil qiyamah kaifa yura? Seperti ucapan orang yang tidak jelas, orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Ucapan apa? Allah taala dilihat di hari kiamat. Bagaimana dilihatnya? Nah, ini. Bagaimananya ini yang perlu diperhatikan. Nah, Nakul kita katakan la nabhas fi hadza, kita tidak perlu mencari-cari masalah ini, enggak perlu membahas masalah ini. Nusbitu annahu yura bil absar iyanan. Kita menetapkan bahwasanya Allah Taala bisa dilihat dengan mata-mata, dengan mata kepala kita semuanya. Paham ya? Lihat langsung, terang, jelas. Kama yural qamar lailatul badr. Sebagaimana bulan dilihat pada apa? Sebagaimana dilihatnya bulan pada malam bulan purnama. Malam bulan purnama malam tanggal berapa? 10 atau 9? 10? 9? Malam bulan purnama itu malam tanggal berapa? Tanggal berapa malam bulan purnama itu? Belum tahu ya lah bahas. Tanggal berapa? 15. Paham ya? Bulan purnama itu bulan yang sudah sempurna. Eh? Bulatannya sempurna, terang benderang. Coba antum kalau lihat bulan purnama, antrian atau tidak? Perlu antri nggak? Nggak perlu antri, desak-desakan nggak? Nggak perlu antum lihat keluar kelihatan. Kalau pas posisinya apa? Terang. Tidak ada awan misalkan. Paham ya? Nah, sama. Ketika antum melihat Allah Taala nanti caranya sama seperti cara melihat bulan. Caranya ya, ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Cara melihatnya seperti seperti cara melihat bulan, bukan apa? Bukan Allah Taala seperti bulan. Paham ya? Itu perhatikan baik-baik cara melihatnya. Yang dimaksud cara melihatnya. Kita lihat, wa kama turasyamsu sahwan laysa dunaha sahab dan sebagaimana matahari bisa dilihat sahwan ketika matahari tersebut terang benderang, tidak ada di bawahnya awan. Ketika enggak mendung, enggak ada awan, matahari kelihatan atau tidak? Kelihatan jelas. Enggak perlu antri, enggak perlu antum antrian, enggak perlu desa-desaan, ya seperti itu caranya. Bisa dilihat dari arah mana saja. Faham maksudnya ya? Ingat-ingat kaidahnya, ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Dalam hadis, "Innakum satarawna rabbukum rabbakum kama tarawna hadal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Maksudnya apa? Ar-ru'yah lal mar'u bil mar'i. paham itu kaidahnya? Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, bukan zat Allah seperti zat bulan. Mohon soalnya ya? Karena orang ahlu bid'ah wa dalal, mereka mengejek ahlu sunnah. Mengejek mengatakan ahlu sunnah juga mereka menyerupakan dengan makhluknya. Nah, kenapa? Kata mereka, kalian akan melihat apa? Allah Taala seperti melihat bulan. Nah, mereka padahal gagal paham di situ. Jadi mereka menuduh sunnah itu memahami kita melihat Allah Taala seperti melihat bulan. Jadi Allah Taala seperti bulan menurut mereka. Itu penafsiran yang apa? Sumbernya dari kantong mereka sendiri. Bukan dari apa pemahaman para salaf. Faham maksudnya ya? Namun bagaimana yang tepat? Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'i bil Cara melihatnya seperti cara melihat bulan, adapun zat Allah taala tidak seperti zat bulan. Mahum insyaallah berikutnya. Nu'minan nu'minu bihadza. Kita beriman dengan ini. Nah, kita beriman dengan dengan ini. Wala nabhas fi kayfiyatir ru'yah dan kita tidak membahas mengenai bagaimana cara melihatnya. Cara melihatnya sudah kita jelaskan. Paham ya? Maksudnya bagaimana sih Nah, Allah Taala bagaimana ketika dilihat atau bagaimana bentuknya itu bukan uh, bukan kemampuan kita untuk menjelaskan sekarang. Paham ya? Nah, yang jelas nama Allah Taala bisa dilihat. Kalaupun tata caranya, tata cara melihatnya sudah kita, kita jelaskan tadi itu. ar ruya bir ruya Paham ya? Seperti ketika kita melihat bulan purnama tadi atau melihat apa? matahari yang terang benderang tidak ada awan di bawahnya. Nah, seperti itu. Li'anna hadza la ya'lamuhu illallah. Dikarenakan yang seperti ini tidak ada yang tahu kecuali Allah taala. Perhatikan baik-baik ya kitabnya syarahnya itu ya. Karena ini perkara penting ini ya, biar antum bisa membantah syubhat ahlu bidah wad dalal. Karena mereka berupaya untuk apa? Membikin ransau, membikin ragu ahlu sunnah wal jamaah. Berikutnya, yazi'u wa jaa'a rabbuka. Kaifa yaji'? Wah ini. Telah datang Rabbmu. Bagaimana datangnya? Ini pertanyaan jangan apa? pertanyaan yang perlu kita katakan bid'ah pertanyaanmu. Nanti disebutkan kalamnya Imam Malik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ketika beliau tanya tentang istiwa, ujung-ujungnya beliau mengatakan apa? Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang istiwa itu bid'ah. Nah, kita lihat dulu. Naqul kita katakan la nabhas 'anil apa ya yaji. Kita tidak membahas tentang kaifiyah, bagaimananya, bagaimana datangnya, bentuknya kayak apa, wallahu a'lam. Lakin nusbit annahu yazi subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalalih. Akan tapi kita menetapkan bahwasanya Allah taala akan datang sebagaimana yang layak sesuai dengan keagungan Allah taala. Fa nahnu nu'min bis sifat wa na'rifu ma'naha. Penting ini, catatan penting ini. Maka kita beriman dengan sifat-sifatnya dan mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya. Dalam rangka apa? Untuk membedakan diri dengan kelompok sesat. Kelompok apa tadi? Abdullah Laba apa tadi? Al Al-Mufawwidah. Yang jelas ya, Al-Mufawwidah. Naam, mufawwidah itu seperti itu keadaan. Makna wallah alam katanya. Allah musta'an. Walakin la nabhas fi kayfiyatiha. Walaupun kita tahu maknanya tapi tidak membahas mengenai bagaimana bentuknya. Bagaimana kaifiyahnya. Walihada qala wala kaif. Oleh karena ini, nah, Imam Ahmad mengatakan wala kaif. Kita tidak boleh membagaimanakan. Bagaimana turunnya? Bagaimana tangannya? Bagaimana istiwanya? Wallahu a'lam. Naam. Kemudian kembali ke atas lagi. Nah barakallahu fikum. Wala ma'nan wa nusaddiq biha la kaifala ma'nan. Dan kita membenarkan dengan nas-nas dalil Al-Qur'an Sunnah mengenai nama dan sifat tanpa membagaimanakan, tanpa memaknakan. Nah, tanpa memaknakan ini perlu kita renungi. Karena orang-orang ahlu bid'ah wad mereka menghantam Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Imam Ahmad bin fawidah. Ya kenapa fawidah? Katanya disebutnya wala ma'nan, enggak ada maknanya. Ternyata Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa beliau menjelaskan. Maksudnya tidak ada maknanya makna yang berseberangan. Makna yang dimaknakan oleh bid'ah wad dalal itu enggak ada. Paham belum? Karena mereka maknakan makna yang lain gitu loh. Tapi kalau dipahami langsung wala makna seakan-akan seperti mufawidah ya enggak? Seakan-akan seperti mufawidah. Kita lihat dulu. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah wala ma'nan al murad bi hadhihi lafdhah penting ini yang diinginkan dengan lafaz ini ai al ma'na alladhi yufassiruhu bihi al muqtadi'ah. itu makna yang ditafsirkan oleh apa na'am ahlul bidah wad dalal wa huwa ta'wil ta'wil ini maksudnya apa tahrif Ta'wil sini maksudnya apa? Tahrif. Naam. Laisal murad nafyal al hakiki. Bukan yang diinginkan meniadakan makna secara hakikatnya. Kenapa? Karena kalau meniadakan makna secara hakikatnya, berarti kelompok apa tadi? Al-mufawwidah. Kelompok al-mufawwidah yang mereka apa? Bukan ahlus sunnah. Wa inna ma'naha ma'rufun. Karena maknanya sudah diketahui. Turun, maknanya apa? Turun yang hakiki yang layak bagi Allah Ta'ala. Tangan Maknanya apa? Tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tertawa, tertawa yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Jangan sampai kita keliru dalam memahami ini ya. Kita lihat kalamnya Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah. Paham ya? Imam yang empat semuanya kunyahnya sama Abu Abdullah kecuali Abu Hanifa Kecuali Abu Hanifa Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Asy-Syaibani, Abu Abdullah, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Hanifah yang beda sendiri. Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Eh, nah barakallahu fikum, Abu Hanifah namanya siapa? Abu Hanifah tadi Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Nah, kita lihat sini. Kama yaqulu Imam Malik sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya? Majhul. Kita enggak mengetahuinya. Tapi Allah Taala tahu. Wal imanu bihi wajibun. Beriman dengannya wajib. Hukumnya wajib. Beriman tentang istiwanya. wasualu anhu ay anil kaifiyah bid'ah. Dan pertanyaan tentang kaifiyah, eh, bagaimana istiwanya bid'ah. Inilah yang banyak orang-orang yang tersesat dari kalangan orang-orang yang mengaku aswaja pun Eh? Yang mereka ngaku aswaja, para dai YouTube atau yang semisalnya itu terkenal, viral di mana-mana, sampai berani mengatakan Allah taala kalau di atas arsy itu salah alamat, alamat palsu katanya. Pernah dengar itu enggak? Perdengarkan aja suaranya itu. Allah musta'an. Kita katakan gagal paham. Ya, udah belajar sana kemari panjang lebar, gayanya hafal kitab ini kitab ini nukilkan semuanya, tapi memahami ini gagal itu loh. Paham ya? Nah, kok bisa mengatakan alamat palsu itu loh? Allah Ta'ala yang langsung mengatakan Ar-Rahmanu 'alal Asistawa Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsh Istiwa itu maknanya apa? Al-'ulu wal irtifa'. Paham ya? 'Ala wartafa'a tinggi di atas. Berarti Allah Ta'ala kalau tinggi di atas butuh kursi, butuh ini, butuh itu katanya. Berarti berada di suatu tempat. Kita katakan tempat yang itu maksudnya apa? Dirinci lagi, tempat yang itu maksud itu tempat apa? Apa kemarin rinciannya? Kalau tempat yang antum maksud itu tempat yang meliputi Allah Taala, kalamuka kalamun batil. Ucapanmu ucapan yang batil. Tapi kalau tempat yang Allah Taala meliputi segala sesuatu, na'am. Paham ya? Karena mereka menggunakan lafaz yang global, mujmal. Allah Taala itu berada di suatu sisi atau tidak? Ah, putar balik, putar balik, putar balik. Paham ya? Orang-orang yang tidak paham masalah ini, nah mereka terkadang apa? mengatakan ahlu sunnah itu mereka eh, mengatakan Allah Taala di atas ars katanya. Ngam. Nah, padahal ars itu kan nah, seperti itu. Kalau Allah Taala di atas ars berarti bagaimana nanti kalau Allah Taala turun ke langit dunia kosong? Nah, sudah gagal paham lagi kan? Jadi hati-hati, hati-hati ya, hati-hati. Kita meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah taala beristiwa di atas ada Adapun turunnya ke langit dunia seperti malam terakhir, ingat-ingat wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Ikhwani fil din, azza wa jazakumullah. Naam, jadi untuk masalah kaifiyah perlu diperhatikan baik-baik. Pertanyaan tentang kaifiyah itu bid'ah. Fa makna qawlihi wala ma'nan ay al ma'na alladhi yuriduhu ahlud dalal. Yang diinginkan tidak ada makna, maksudnya makna yang bagaimana? Makna yang diinginkan oleh orang-orang sesat. Perhatikan syarahnya itu ya. Wa ta'wil maksudnya ta'wil makna yang ta'wil yang tahrif itu yang tidak ada. Misal ta'wilun yad bil qudrah, seperti ta'wil mengubah maknanya dengan qudrah. Apa itu qudrah? Kemampuan. Nah, barakallahu fiikum. Antum ada kitabnya ini? Apa? Ada kitabnya enggak? Ya, nah, disimak baik-baik. Ini penting ini ya. Nah, barakallahu fiikum, disimak baik-baik. Nah, Seperti apa? mengubah makna tangan dengan kudroh dengan kemampuan. Wal bi mazi amrih. Mazi datang yang diinginkan adalah datang perintahnya, datang utusannya katanya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Wan nuzul nuzuli amrih. Turun katanya turun, yang turun itu perintahnya atau utusannya. Wa masybal dan yang semisal itu. Bayangkan ditakwil, diubah, ditahrif itu loh. Tangan dikatakan kudroh Kalau tangan dengan kudroh berarti apa? Kalau tangan kan kudrah, berarti kemampuan Allah kan dua aja. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah dibentangkan. Berarti kemampuan Allah kan dua aja. Paham belum? Kemudian datang itu yang datang bukan Allah taala perintahnya, utusannya katanya. Turun, yang turun bukan Allah taala, yang turun perintahnya dan utusannya Allahumma musta'an. Hadi ma'anin ja'u biha hum Makna-makna ini mereka sendiri yang mendatangkan. Wa nahnu nanfiha dan kita meniadakannya. Wa laysat hiyal ma'ani allati arada Allah azza wa jal. Dan makna-makna tersebut bukan makna-makna yang Allah telah inginkan. Fahuwa la yuridu nafiyal makna alladhi huwa makna kalam fil arabiyah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak menginginkan untuk meniadakan makna makna yang apa? Yang ada dalam kalam bahasa Arab. Yang beliau inginkan bukan makna itu. Kalau makna yang ada dalam bahasa Arab, na'am beliau tetapkan. Maksudnya yang beliau tiadakan makna yang dimaknakan oleh al bid'ah wa dhalal Itu maksudnya. Wa inna man yuridu nafyal ma'nal muhdits atau muhdas. Nah, hanya saja yang dia inginkan adalah meniadakan makna yang baru, makna yang dibikin. Paham ya? Nah, makna yang dibikin-bikin yang tidak sesuai dengan apa? Yang Allah Taala kehendaki, Allah Taala inginkan. Li'annahu yarud li'annahu yaruddu 'ala mubtadi'ah. Dikarenakan apa? Nah, barakallahu fikum, makna tersebut membantah al-bid'ah. Fahuwa yaruddul makna alladhi qasaduhu wa ahdathuhu. Nah, barakallahu maksudnya beliau ini bantah al-bid'ah itu loh Nah, Imam Ahmad itu ya. Dan beliau membantah makna yang mereka inginkan, yang mereka bikin-bikin. Makna yang mereka inginkan, makna yang mereka bikin-bikin dibantah oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimatullah alaih. Fala yata'allaqu bihadhil ibarah man yuridu talbis. Maka tidak ada keterkaitan dengan ungkapan ini orang yang menginginkan talbis. Menginginkan talbis penyamaran. Wa yaqul seraya berkata, "Innal Imam Ahmad mufawwid ini." Tuduhan yang kecil ini. Sesungguhnya Imam Ahmad mufawwid. Imam Ahmad mufawwid katanya. Ya, perhatikan ya, enam sarannya itu ya. Imam Ahmad mufawwid katanya. Yaqul la ma'nan. Lah kenapa? Imam Ahmad mengatakan enggak ada maknanya. Hadhihi tariqatul mufawwidah. Ini jalannya, metodenya mufawwidah. Wal Imam Ahmad laisa minal mufawwidah. Sedangkan Imam Ahmad itu bukan dari kalangan mufawwidah. Huwa minal mufawwidah fil kaifiyah. Beliau benar mufawwidah dalam masalah kaifiyah. Kita semuanya mufawwidah. Kita semuanya, tapi dalam masalah apa? kaifiyah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masalah kaifiyah. Li'anal kaifiyata yajibu tafwiduha. Dikarenakan kaifiyah wajib untuk kita kembalikan kepada Allah taala. Bentuk bagaimana? Bagaimananya? Kembalikan kepada Allah taala. Amal makna lughawi. Adapun makna secara bahasa, fa hadza wadihun la yufawwad bal yufassar wa yubayyan. Ini jelas sekali, enggak perlu dikembalikan lagi. Bahkan ditafsirkan, dijelaskan. Mahum soalnya ya? Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang dikembalikan kepada Allah Ta'ala itu apa? Maknanya atau kaifiahnya? Yang dikembalikan Allah Ta'ala maknanya atau kaifiahnya? Kaifiahnya. Adapun maknanya ahlus sunnah menetapkan. Nasallahu as afiyah. Walhamdulillah alamin.